Pada kesempatan yang mulia ini Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini <clears throat> kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas banyak hal di antaranya tentang makna kaidah kemudian dalil-dalilnya Kemudian sebelumnya kita bahas tentang anwa' at-taisirat wa takhfifat jenis-jenis e, taisir dan takhfif dan juga kita bahas tentang taisir ada yang dari taisir asli dan taisir arid <coughs> pada kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kita akan bahas tentang syurut syarat-syarat takhfif syarat-syarat takhfif kemudian kita akan lanjutkan praktek penerapan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir <clears throat> Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan Untuk mengetahui Taisir ya atau al-masyaqqah al-jabil al-jalib jadi masyaqqah sesuatu yang berat yang bisa mendatangkan kemudahan ini harus kita tahu syaratnya apa syaratnya di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama alla tusadimu atau alla tusadima nassan syar'iyyan alla tusadima al-masyaqqatu nassan syar'iyyan. Ini yang pertama. Jadi masyakkah sesuatu yang berat, yang dianggap berat, hendaknya tidak berbenturan, tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan nas syar'i. Ini syarat yang pertama. Apabila sesuatu yang dianggap masyakkah, yang dianggap berat ini bertentangan dengan nas syar'i, <clears throat> apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak dianggap. Di sini kita akan lihat ulama berkata, kenapa demikian? وذلك لأن التيسير والتخفيف إنما يعتبر في موضع لا نص فيه karena taisir dan takhfif ya itu dianggap di tempat yang tidak ada nasnya dianggap di tempat yang tidak ada nasnya فأما إذا وجد النص فلا يجوز العمل بخلافه بدعوى جلب التيسير وإزالة المشقة Adapun kalau ada nas maka tidak boleh beramal menyelisihi nas tersebut dengan alasan untuk mendatangkan kemudahan dan untuk menghilangkan masyakkah walidha fa inna baulal adami najisun dicontohkan di sini contohnya oleh karena itu <clears throat> baulal adami air seni anak manusia ya, air seni manusia anak Adam dihukumi najis wa in kana yahsulu bijtinabihi wat tawaki minhu masyaqqah walaupun terjadi masyaqqah ada kesusahan kesukaran yakni kesulitan ketika menjauhinya dan melindungi diri dari najis tersebut ya kita kan ketika tahu bahwa air seni itu najis maka diperintahkan untuk melindungi diri dari najis tersebut ولكن هذه المشقة لا تشفع في رفع حكم النجاسة عنه وذلك liwurudin nasi binajasatihi ya tetapi masyaqqah ini tidak membuat najis itu jadi dihilangkan begitu saja ya tidak menjadikan najis tidak e, hukumnya menjadi tidak najis ya karena apa karena ada nas tentang najisnya baul adami nah, ini jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita, kita semua dan ini syarat yang sangat penting tentang ma, e, yang bisa mendatangkan kemudahan ya jadi Allah tusadima nassan syar'iyyan. <clears throat> Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Ketika bertentangan dengan nas, nas eh, syar'i maka tidak dianggap itu masyakoh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakun al masyakoh amatan. Masyakoh bentuknya umum. Ini syarat yang kedua. Bukan sesuatu yang jarang. Oleh karena itu ulama berkata, "Falau kana wuqu'ul masyaqqati nadiran, fala tura'al masyaqqatu fihi." Kalau masyaqqah terjadinya itu jarang, maka tidak dianggap masyaqqah tersebut. Ya. ولهذا تتوضأ المستحاضة لكل فريضة لأنه أذر عام في هذه الصلاة. Oleh karena itu, wanita mustahadah, wanita yang eh, tertimpa darah haid eh, maaf darah istihadah maka setiap kali dia ingin melaksanakan sholat maka dia berwudu ya karena ini adalah uzurnya umum dalam sholat ini kemudian berikutnya di antara syarat adalah kata ulama antakuna lama syakotu tanfaku anhal ibadah jadi masyakohnya lepas dari ibadah bukan dalam ibadah Kemudian yang keempat an takuna al-masyaqqatu syadidah kharijatan anil mu'tad. Masyaqqahnya itu syadid, keras yang keluar dari kebiasaan. Ya. Yang dimana apabila keluar dari kebiasaan ini biasanya adalah tusyawwis ala nufus ya mengganggu jiwa ya oleh karena itu apabila ada masyarakat seperti ini maka ini merupakan hal yang mendatangkan taisir kemudian yang kelima masyakohnya hakikah hakikat yakni benar-benar bukan waham ya bukan waham kemudian yang keenam an yakuna lil masyaqqati syahidun min jinsiha fi ahkami syara' jadi bagi masyaqqah itu ada syahidnya ya artinya yang mendukung masyarakat tersebut yang menyaksikan masyarakat tersebut dari jenis masyarakat ini pada hukum syariat seperti misalkan ini dicontohkan sama ulama eh, selisih ya ada orang yang tertimpa musibah dengan sering buang air seni ya tidak bisa terjaga sering buang air seni maka dia dihukumi seperti wanita yang terkena istihadah ya nah, ini atau eh, penyakit-penyakit uh, lain yang seperti itu kemudian yang ketujuh alla yakuna bina at-taysiri 'ala al-mashaqqa mu'addiyan ila fawati maslahatin a'zam ya yang ketujuh Tujuh ini adalah masyakohnya apabila kita bangun tidak mengarah kepada fawat maslahatin a'zam kepada hilangnya maslahat yang lebih besar contoh masalah jihad di sini disebutkan oleh ulama kama syaqatil jihad ya seperti masalah beratnya berjihad Nah, kita tahu jihad mendatangkan masyakoh yang sangat besar. Seperti harus orang harus bersafar, kemudian dalam jihad tersebut orang orang yang berjihad siap untuk mengorbankan banyak hal, bahkan nyawanya, ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan uh, taman kawan-kawannya, rumahnya, hartanya, bahkan nyawanya dia siap, ya tetapi kita tahu <clears throat> bahwa maslahat yang besar di balik jihad ini adalah untuk yaitu din misalkan, untuk menjaga agama agar kaum muslimin merasa aman, kemudian untuk menjaga eh, kehormatan ya, kehormatan kaum muslimin dan kemuliaan para wanita dan anak-anak serta orang tua ya. Dan banyak sekali maslahat yang didapat dari berjihad. Walaupun dalam jihad itu adalah uh, ada masyakohnya. Baik. Ini satu masalah yang uh, ingin saya sampaikan karena sekali lagi bahwa kaidah yang besar ini al-masyaqqatu buta taysir. <clears throat> al-masyaqqatu buta taysir. Kesusahan mendatangkan kemudahan ini digunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk memudah-mudahkan Islam ya terutama dari kalangan ilmaniin ya dan dari kalangan uh, eh, liberaliin ya dari orang-orang sekuler dan orang-orang liberal menggunakan kaidah ini untuk hawa nafsunya ya dengan hawa nafsunya atau dengan hawa nafsunya ya uh, oleh karena itu perlu kita ketahui saya akan bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala uh, di dalam majmu' fatwa dan rasail Ibn Utsaimin tentang kaidah ini beliau berkata "Hadhihi al-qa'idah al-'azimah laysat tab'an li hawa al-insan" bahwa kaidah yang agung ini ya, tidak mengikuti hawa nafsunya seseorang, tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Walakinnaha tab'un liman ja'a bihi syara'. Akan tetapi kaidah ini mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Falaysa kullu ma ya'taqiduhu al-insan sahlan wa yusran atau na'am wa yusran yakunu min asy-syari'ah. Tidak mesti setiap apa yang diyakini oleh seseorang yang orang itu mengatakan ini adalah sesuatu yang mudah tidak mesti ini bagian daripada syariat لأن المتهاونين الذين لا يهتمون لا يهتمون بدينهم كثيرا ya. jadi banyak orang yang mutahawinin ya orang yang menyepelekan agama ini ya tidak tidak memperhatikan agama ini banyak ya rubbama yastas'ibuna ma huwa sahl Bisa jadi mereka menganggap sesuatu yang mudah dari agama Islam ini mereka katakan sulit. Ya. Fayad'unahu ila matahwahu nufusuhum. Eh, fayad'unahu ila matahwahu nufusuhum. Binaan ala hadhihi al Ya, kemudian mereka ya, meninggalkan sesuatu yang mereka anggap susah ya, dibangun di atas hawa nafsu mereka ya. dan dibangun di atas kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu taisir mereka bilang agama Islam kan mudah wanita nggak pakai jilbab nggak apa-apa misalkan karena susah di zaman sekarang nanti cari kerjaan dan seterusnya orang sakit nggak sholat nggak apa-apa misalkan ya karena susah sholat bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah misalkan dan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu taisir bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan misalkan begitu ya Jadi perlu diketahui bahawa kaidah ini tidak dengan hawa nafsu. Baik, walaysa yusran bi'tibari ahwa'in nas. Ya. Kemudahannya tidak dibangun di atas hawa nafsunya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, "Walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin." seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka ya seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka kata Allah Subhanahu wa taala la fasadatis samawati wal ard niscaya langit dan bumi ini akan rusak ya wa man fihin dan makhluk atau apapun yang ada di dalam langit dan bumi tersebut oleh karena itu maka perlu kita ketahui syarat-syarat dari masyakkah yang bisa mendatangkan kemudahan. <clears throat> para pemirsa dan para pendengar radio Raja Allah muliakan, marilah kita lanjutkan kepada praktek dari kaidah yang besar ini. <clears throat> Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama di antara contoh adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya dalam uh, Asy-Syarh Al-Mumti' beliau berkata jika kan al-musalli la ya'rifu al lughah al-arabiyyah wa la yastati'u an nutq biha fa innahu yukabbiru bi lughatihi wa la haraj 'alayhi" Nah ini ya apabila orang sholat tidak ngerti bahasa Arab tidak bisa mengucapkan bahasa Arab maka kata beliau fa'innahu yukabbiru bilughatihi maka boleh bagi dia bertakbir dengan bahasanya bertakbir dengan bahasanya wala haraja alaihi dan tidak berdosa lihat ini penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Sesuatu yang berat mendatangkan kemudahan. Dicontohkan sama Syekh Muhammad bin Shalih taala ada orang tidak bisa bahasa Arab. Ya. Kemudian dia mengucapkan takbir nggak bisa juga. Maka boleh dengan bahasanya. Ya. Tapi kondisinya seperti ini. Jangan kondisinya dari awal, ya dari awal dia sudah bisa bahasa Arab misalnya kemudian dia ngomong Allah uh, maha besar misalnya begitu ya dengan bahasa Indonesia ini nggak bisa diterima ini kondisinya adalah ketika seseorang berat mengucapkan bahasa Arab tidak bisa mengucapkan bahasa Arab maka boleh dia mengucapkan sesuai dengan bahasanya <clears throat> apakah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Inggris atau bahasa yang dia menggunakannya dengan mudah Berikutnya Contoh berikutnya Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salah Thaymin pen, e, Terjemahan dari Kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari Kata beliau Kullama da'atil hajatu ilal jam'i Baina solatain. Setiap ada hajah Kebutuhan untuk menjama' Dua solat. Wa kana fi tarkil jam'i harajun wa masyakkah ketika meninggalkan jamak ini ada kesusahan fahuwa jaizun sawa'un kana dzalika fi hadarin aw safar maka ini diperbolehkan baik ketika tidak safar eh ketika mukim atau ketika safar <clears throat> li'anna al-masyaqqata tajlibu taisir kata beliau karena sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan nah ini praktek jadi ketika kita ya ada hajat, ada kebutuhan untuk menggabung dua solat yang kita gabung solat e, zuhur dan asar maghrib dengan isya kalau tidak digabung akan memberatkan ya maka boleh di saat itu kita menggabung dua solat walaupun dalam keadaan mukim walaupun dalam keadaan mukim apalagi safar ya apalagi safar nah, ini Karena apa? Syekh berkata li'anna masyaqqata tajlibu taysir. Karena masyaqqa itu mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqa mendatangkan kemudahan. Contoh berikutnya. Contoh dalam masalah bacaan Al-Qur'an. Syekh berkata, "Yuktafaru fi ibdal ad-dhadi dha'an fi qira'ati surah Al-Fatihah 'ala al-qawl ar-rajih." Al-Fatihah 'ala al-qawl ar-rajih." وذلك لخفاء الفرق بينهما أو وذلك لخفاء الفرق بينهما لا سيما أن العامي لا سيما وأن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء فهذا يعفى عنه لمشقة التحرز وعسر الفرق بينهما لا سيما على الأوام ya. إيه؟ diampuni artinya توليرانسي ya diwajari nah, dimaafkan begitu orang mengucapkan huruf dhad dengan huruf dha orang mengucapkan huruf dhad dengan huruf dha ketika membaca surat al-fatihah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال dengan dhad dhad ini tepi lidah nempel di geraham ketika tidak tidak sanggup dan tidak ngerti yang ucapan mengucapkannya ujung lidah masuk ke depan ke dua gigi siri atas dha dengan dha maka menurut pendapat yang rajih kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala maka dimaafkan maka dimaafkan limaza kenapa karena di khafa'il farqi bainahuma perbedaan antara keduanya ini khafa tersembunyi banyak orang yang tidak tahu ya لا سيما وان anna لا يكاد يفرق بين الضاد baina ad-daddi Apalagi orang awam ya hampir tidak bisa membedakan antara dhad dan dha Dan ini banyak sekali apalagi di negeri kita di Indonesia ini. Ya. beliau berkata fa hadha yu'fa anhu lima at-taharruz wa لمشقة al-farq bainahuma la لا 'ala al-awam beliau berkata maka ini dimaafkan ini ditoleransi karena masyakkah adanya masyakkah sesuatu yang berat dan susah untuk dibedakan antara keduanya apalagi bagi kaum awam bagi orang-orang yang awam ini yang harus diperhatikan ini salah satu praktek penerapan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at taisir bahwa al-masyaqqah kesusahan mendatangkan taisir. hmm? Tapi bagi orang yang sanggup mengucapkan huruf dhad, maka dia wajib mengucapkan huruf dhad. Ini ta'liq ya. <coughs> Berikutnya Syekh berkata, "Tasihhu as-salatu khalfa al-mukhalif fi al-furu' ولو فعل ما يعتقده الإنسان حراما لأنه لو لم تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشقة Contoh berikutnya adalah masalah solat. Sah kata beliau, solat di belakang orang yang berbeda dalam masalah eh, furu'. Ya. Orang yang menyelisihi kita dalam masalah furu'. Sah. Kita solat di belakangnya. Walaupun dia melakukan apa yang diyakini oleh seseorang itu haram. Walaupun dia melakukan apa yang diyakini oleh seseorang itu haram. ya li'annahu law lam tasih as-salatu khalfal mukhalif karena kalau misalkan tidak sah salat di belakang orang yang melisihi ini dalam masalah furu' maka terjadi harad wa masyaqqah terjadi uh, masyaqqah dan harad yakni uh, kesusahan kesukaran kesulitan dan nah, ini banyak di masyarakat ya kita jumpai orang pakai madhab ini Hambali yang satu pakai madhab uh, Syafi'i satu pakai madhab Maliki satu pakai madhab Hanafi ya? dan memiliki banyak perbedaan atau beberapa perbedaan ya? boleh bagi orang yang memiliki madhab misalkan eh, Hambali ya bermakmum di madhab Syafi'i begitu sebaliknya atau kepada mazhab eh, Hanafi atau Maliki nah, karena semuanya muslim dan memiliki dasar ya nah, ini adapun perkataan sebagian orang <clears throat> nanti di akhirat kita berada di belakang imam masing-masing ini tidak memiliki dalil dan tidak memiliki dasar ya orang yang mazhabnya Syafi'i belakang belakang di belakang Imam Syafi'i misalkan orang yang madhabnya Hanafi di belakang Imam Hanafi Maliki demikian juga Hambali di belakang Imam Ahmad bin Hambal tidak ya semua umat Islam berat di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah berfirman fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida." Allah berfirman kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid ya, maka bagaimana apabila kami datangkan anda untuk menjadi uh, saksi bagi umat di umat Islam ya Fakifah kaifa idza min kulli ummatin bi shahid wa ala haulai shahida wa bika ala haulai shahida <clears throat> dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka Jadi di surat uh, An-Nisa ya Allah sebutkan kaifa idza ji'na min kulli ummah Bagaimana apabila kami datangkan di setiap umat saksinya ya dan dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi, bagi umat. Baik. <clears throat> Ini contoh yang eh, bagus sekali yang harus kita perhatikan. Contoh berikutnya Gitu ya ini contoh yang sangat bagus beliau berkata ya juzu taqaddumul ma'mumi 'ala al-imami lil masyaqqati wad darurah wa hadha huwa rajih <clears throat> nah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata boleh makmum ya berada di depan imam dalam salat ketika ada masyaqqah dan untuk dalam keadaan darurat ya wahada huwa rajih ini pendapat yang rajih ketika ada masyakkah maka masyak al masyakkatu tajlibu taysir hukum asalnya makmum di belakang imam ya tetapi ketika kondisinya tidak memungkinkan makmum di belakang imam maka boleh si makmum tetap bermakmum kepada imam walaupun dia berada di depan si imam misalkan tempat sempit misalkan ya dan mendesak si makmum berada di depan imam maka tidak mengapa di masyaqqah ya karena kaidahnya al masyaqqah tajlibu at taysir al masyaqqatu tajlibu at taysir contoh berikutnya jawazu iktina'il majallati wal jarayid allati tajtami'u 'ala as-suwar ya إذا كان ذلك للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار bolehnya kita ya, membeli kemudian mengkonsumsi dan menyimpannya menyimpan apa majalah-majalah ya dan e, koran-koran yang ada gambar-gambarnya majalah-majalah dan koran-koran ada gambar-gambarnya طيب kalau apa idza kana dzalika lil ilmi wal faidati wal litila' ala al akhbar kalau ada maksudnya yakni maksudnya untuk pengetahuan ilmu untuk mengambil faedahnya dan untuk melihat berita akhbar لأن هذه الصور ليست مقصودة للإنسان karena gambar-gambar tersebut bukan maksud bagi manusia tersebut ya وتحرز من الصور في كل جريدة ومجلة فيه مشقة ظاهرة kata Syekh taharruz taharruz yani menjaga diri dari gambar-gambar yang ada pada setiap koran pada setiap majalah jelas sekali masyakoh sangat nampak ya sesuatu yang sukar nah ini kemudian contoh yang lain wa kadzalika ma fi nukudi min suwaril muluki wa ru'asa Begitu juga apa yang ada di nukud, di nukud, di uang, ya, uang, uang, ya, yang situ ada gambar raja-raja atau gambar para pemimpin. Ya, seperti di Indonesia ada gambar apa sih? Patimura, ya, terus apa lagi itu? Banyak, ya. Hmm. Itu nggak mungkin kita kan tutup misalkan ah di stabilo ditutup kan gitu atau dipotong kepalanya ya. ya. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir ya. Aw suwar al-mawjudatu fi rukhsatil qiyadati wa hafa'i nufusi wa nahwiha. Hmm? Atau foto-foto yang ada di misalkan kartu SIM, rukhsatul qiyadah atau kartu-kartu yang lain ya, KTP atau paspor dan seterusnya ya, dan yang semisalnya. <coughs> Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sallallahu dan setelah beliau memberikan contoh beliau berkata al-masyaqqatu tajlibu at-taisir digunakan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibu at-taisir bahwa sesuatu yang sulit bisa mendatangkan kemudahan Contoh berikutnya <clears throat> Idza staftal insanu alimain Idza staftal insanu alimain Kalau seseorang minta fatwa kepada dua orang yang berilmu dua orang yang alim wa qad tasawa fil ilmi wad din keduanya sama derajatnya dalam ilmu dan dalam masalah agama dalam masalah ketaatan eh wakilahuma ahlun lil fatwa keduanya adalah layak memiliki kelayakan untuk berfatwa wakhtalafa fil futya ala alqaulain kemudian ternyata kedua orang alim ini ikhtalafa yakni terjadilah ikhtilaf perbedaan pendapat ada dua pendapat ahaduhuma ya'khudhu bil ashad wal akhar ya'khudhu bil aisar salah satunya megang pendapat yang apa namanya keras yang berat satunya pakai pendapat yang lebih memudahkan ya فالراجح أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى روح الشريعة maka yang rajih adalah dia mengambil pendapat yang lebih mudah karena lebih dekat kepada ruh syariat. Ini perlu diperhatikan, kondisinya seperti ini, ya. Perhatikan setiap contoh dengan cermat, ya. Dan setiap dengan cermat dan kondisinya. Jangan disamakan uh, dengan kondisi yang tidak sama tentunya, ya. Ini supaya adil. Adil itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kita lihat, ada seseorang. Misalkan kita kasih contoh al akhuna ihsan. Ya. Akhuna ihsan memiliki sebuah masalah yang dia butuh jalan keluarnya dan fatwanya. Dia datang kepada dua alim. Dari sisi ilmu sama dari sisi ketakwaan sama. Dari sisi agama sama. Ya. Kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa. Ya. Kedua-duanya sudah layak untuk berfatwa. Kemudian ternyata terjadi perbedaan. Satu pendapatnya apa namanya? berat, ya satu pendapatnya lebih mudah. Maka yang rojih adalah aku Ihsan mengambil pendapat yang lebih mudah dengan menggunakan kaidah al-masyaqqatu tajlibu at taisir al-masyaqqatu tajlibu at taisir e, eh, bukankah pada pertemuan yang lalu kita bahas dalil ya di antara dalil yang e, saya sebutkan adalah perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha ya di mana Aisyah menghabarkan pada kita bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam apabila dipilih dipilihkan ya, dengan dua permasalahan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang paling mudah ya malam yakun isman selama tidak berdosa selama tidak berdosa nah ini tetapi kalau masalahnya dalam masalah dosa maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jauh dari masalah dosa nah ini ini salah satu penerapan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir tapi tentunya dalam penerapannya harus cermat ya baik <clears throat> terakhir dari kaidah ini contoh kaidah ini adalah ada contoh idza kanat ijabatu ad-da'wati ila al-walimati tahtaju ila safar لحضورها وإجابتها فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسافر من أجل الوليمة لما فيه من المشقة وإضاعة الوقت ah, ini hal yang eh, bagus ya contoh yang bisa kita ambil dari ulama lihat dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau berkata إذا كانت إجابة الدعوة إلى الوليمة تحتاج إلى سفر لحضورها وإجابتها apabila ya mendatangi undangan ya undangan walimah itu membutuhkan safar ya perjalanan jauh untuk menghadirinya ya kata beliau فإنه لا يلزمه حينئذ أن يسافر من أجل walimah maka di saat itu dia tidak wajib melakukan safar karena walimah tersebut min ajlil walimah hmm? lima fihi minal masyakkati wa idha'atil waqt karena di dalamnya ada masyakkah ada sesuatu yang memberatkan dan juga idha'atil waqt yakni menyanyiakan waktu Contoh misalkan. Ya. Ada yang undang kita acara walimah di luar Jawa misalkan. Di luar Jawa. Di Irian Jaya misalkan ya. Ah, kan safar ke sana berat. Ya. Atau safar di lain kota lah. Di lain terlalu jauh ya. Di lain kota macet, kemudian jauh maka al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tidak wajib kata Syekh Utsaimin la yalzamu an yusafir min ajli walimah. Tidak wajib ya untuk melakukan safar karena untuk mendatangi walimah ya memenuhi panggilan walimah tersebut. Ya. Ini beberapa contoh para pemirsa dan para pendengar radio uh, Roja yang Allah muliakan serta TV Roja yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Untuk yang membacanya khususnya untuk yang duduk memperhatikan kajian ini atau yang berada di perjalanan atau yang mendengarkan kajian ini semoga contoh-contoh tadi yang saya bacakan dari contoh-contoh para ulama membuat kita lebih memahami agama Islam ini ya dan lebih mencintai din Islam ini dan kita bersikap tidak asal-asalan, tidak serampangan dalam bersikap dalam agama Islam ini. Ya. Karena <clears throat> agama Islam dibangun di atas kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya. Dan kita sudah bahas juga dalil-dalilnya ya di mana Rasul yang mulia juga pernah bersabda inna dina yusrun walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah agama Islam ini mudah tidak ada yang memberat beratkan agama ini siapapun melainkan dia akan dikalahkan ya nah, kemudian Rasulullah alaihi wasallam pernah dikatakan ayyul adyan ahabbu ilallah agama apa yang paling dicintai oleh Allah Nabi yang mulia alaihi wasallam berkata al-hanifiyatu samha al-hanifiyatu as-samha agama yang lurus jauh dari kesyirikan dan agama yang samha agama yang mudah ya. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Laula an asyukku ala ummati la martuhum bisiwaki inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan umatku, ini saya aku akan perintahkan umatku, perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali wudhu. Rasul tidak perintahkan itu karena Rasul tidak mau memberatkan umatnya. Lihat bagaimana Rasul yang mulia alaihi wasallam tidak mau memberatkan umatnya. Tetapi sekali lagi dalam mempraktekkan, menerapkan kaidah yang besar ini harus lihat syarat-syaratnya. Wallahu alam biswab. Ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Nah. Baik saja jazakallah khair kami sampaikan atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz dan juga beberapa uh, contoh kasus dalam penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir sehingga menjadi jelas kembali pembahasan dari kaidah ini dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk persoal jawab dalam pembahasan kita. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kita akan angkat tiga pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Nah, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari Umu? Muab, dari Muabdillah dari Mojo. Pertanyaan nah. saya begini Pak Ustaz. Yeah. Itu kosmetik kan eh, ada yang mengatakan bahwa itu biasa tercampur yang haram-haram begitu. Hmm. Sementara kaidahnya kan tidak boleh bagaimana <laughs> tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Hmm, baik. Kemudian Eh, saya juga pernah melihat itu anunya itu kuas itu 90% terbuat dari bulu babi. Tara itu roti semuanya dikuas jadi saya ragu untuk makan bagaimana kaidahnya itu Pak Ustaz. Baik. Baik ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan wa abdillah. Nah, <clears throat> baik untuk masalah yang pertama <clears throat> untuk masalah kosmetik ya. Iya. Uh, hukum asal bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah halal. Ya, itu sudah kita bahas. Ya, kecuali kalau kita sudah tahu ya bahwa yang kita konsumsi itu haram. Ya, nah kalau misalkan yang kita konsumsi atau kita pakai itu adalah hal-hal yang diharamkan maka lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak memakainya itu tidak memakainya ya. dalam rangka menyelamatkan diri dan uh, agamanya ya apalagi yang syubhat yang syubhat di mana Rasulullah SAW bersabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun nas ya jadi syubhat kita jauhi kecuali kalau misalnya kosmetiknya memang sudah jelas-jelas halal ya, bahannya bagus ya maka dipakai dan untuk wanita juga memakainya di depan suami kan jangan memakai uh, sesuatu yang membuat indah misalkan wajahnya dan seterusnya kemudian dia pertontonkan untuk lelaki yang tidak halal baginya ini jatuhnya juga kepada haram juga ya ini. jadi eh, secara umum seperti itu secara umum seperti itu ya adapun pertanyaan yang kedua saya tunda dulu untuk tidak dijawab ya karena pembahasannya besar masalah ini ya saya eh, tidak bisa langsung jawab karena harus dipelajari lagi ya tentang masalah itu tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa karena e, tidak ada hubungan dengan uh, apa namanya uh, dengan keumuman eh, dalil idza dubiqal ihabu faqad tahura ya Allah alam suab nanti uh, saya minta maaf tidak langsung jawab dulu untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah apa kan koas ya koas nah. untuk uh, roti iya Jazakallah khair Saat dan demikian Umum Abdillah di Mamuju Di Sulawesi Untuk pertanyaan kedua Insya Allah akan dijawab uh, nanti Depending dulu Dan Barakallah Fik jadi sudah pertanyaan dulu umum yang bisa kami jawab dan Ustaz yang jawab. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua, silakan via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana, Akhi? Dengan Abu Almer di Pamulang. Abu Almer silakan. Abu siapa? Almer. Almer. Ya Almer. Almer, masya Allah. Saya kira Abu Ammar. Silakan. <laughs> ya silakan. Abu Ustaz, Ana mau curhat. Ana kebetulan hmm. uh, bekerja sebagai developer freelance. Hmm Eh, kemudian uh, beberapa klien yang Ana buat uh, ada beberapa foto. Uh, tidak hanya foto gambar gedung, tapi juga kadang ada foto orang baik uh, lelaki maupun perempuan. Yeah. Iya. Uh, itu tinjauannya dari sisi syariat seperti apa Ustaz? Mm-hmm. Apakah hmm. harus anak hindari atau anak jalani saja? Iya. Yeah. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dari <clears throat> kembali ke kaidah ini, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ya. Bahwa sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Tapi perlu dilihat ya. E, hukum asal yang haram tetap haram. Ya, yang tidak boleh tetap tidak boleh. Ya. E, kalau misalkan dalam kerjaan antum ya, tidak bisa ya, kecuali dengan itu dan itu masih memang berat ya, ya dan e, mesti ada sedikit masalah itu kan gitu ya. maka kembali ke al-masyaqqatu tajlibu taisir tapi antum usahakan untuk tidak e, seperti itu artinya kalau misalkan kita bisa menghindari e, adanya gambar-gambar ya apa eh, manusia kan gitu kita hindari itu lebih bagus lebih bagus ya tapi kalau misalkan kondisinya darurat maka eh, seperti apa yang kita lihat dari fatwa dari Syekh Muhammad sallallahu alaihi taala sesuatu yang memang kita tidak bisa menghindarinya maka kembali kepada al-masyaqqatu tajlibu at-taisir jadi sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan ya. Di mana Syekh memberikan contoh kita membeli majalah yang ada gambar gambar yang di situ. Ya. Gambar-gambar uh, untuk ajli ilm dan faidah atau di uang-uang kan ada gambar apa? laki-laki, ada gambar pemimpin, ada gambar uh, penguasa, ada gambar raja-raja, ya. Kemudian di SIM, kemudian di KTP, kemudian di eh, paspor dan seterusnya. Ya, kalau kondisi seperti itu sampai tingkat seperti itu, maka kembali ke al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Tetapi tetap ya, kita harus berusaha untuk tidak menggunakan hal itu ya. Semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallah khair nah, Abu Almer di Pamulang. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan yang ketiga via telepon silakan. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543 dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih. ya Kita berikan kesempatan dalam sesi tanya jawab ini via telepon silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa? Bapak di mana? Silakan. Abu Mizan silakan. Abu Mizan. Ya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Masalah apa? Anak takut tadilil. Apa? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan membawakan kemudahan. Iya. Pasti ada ini Pak Ustaz. Mm-hmm. Kesulitan sebab datangnya kemudahan. Al-usru mm apa tadi? Inna ma'al usri yusra. saya eh, untuk pertanyaan terima kasih sekali kepada Abu Mizan ya. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Sudah saya jelaskan bahwa arti al-masyaqqah adalah al-usr. Ya, secara bahasa. Artinya kesulitan. Kesusahan. Itu al-masyaqqah. Jadi nama lain masyaqqah adalah al-usr. Yani kesulitan. Ya. Dan pertanyaan Abu Mizan juga sudah kita singgung tentang apa namanya jenis-jenis masyakoh ya jenis-jenis masyakoh itu kalau dijelaskan oleh eh, ulama ya oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya dan di buku yang kita bahas juga di buku Ustaz Sabiq hafizahullah taala juga kita sudah bahas tentang jenis-jenis apa masyakoh jadi al-masyaqqah itu kata ulama ada al-masyaqqah yang disebut dengan al-masyaqqatul mu'tadah. Al-masyaqqatu al-mu'tadah. Ya. Al-masyaqqah biasa. Jadi kesulitan yang biasa. Nah, kesulitan yang biasa ini kesulitan yang contohnya misalkan kesulitan yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak lepas dari ibadah. Ya Ah, masyarakat yang biasa ini yang bisa dipikul oleh seseorang oleh manusia ya dan tidak menimbulkan kemudaratan ya tidak menimbulkan kemudaratan maka tidak dianggap ya contoh misalkan al-bard fil wudu wal ghusl ya masalah dingin dingin yang masih wajar ketika wudu dan ketika mandi ya Seseorang yang ingin sholat, sholat subuh di pagi hari, kan di pagi hari biasanya dingin, ya. Jangan sampai karena ah dingin berat, saya nggak wudhu. Nah, kemudian ada yang mau mandi, mandi junub misalkan. Aduh dingin nih, saya nggak mandi, ya. Selama dinginnya masih tahammul, masih bisa di apa? Masih bisa kita uh, hadapi, nggak boleh kita tidak melakukannya. Karena ini termasuk dengan al-masyaqqah al-mu'tadah. Masyaqqah yang biasa. Ya, yang mesti orang berhadapan dengan itu. Ya. Kemudian masyaqqah saum. Masyaqqah saum. As-saum, puasa yang ada dalam puasa ketika apalagi dalam di, di bulan Ramadan. Itu masyaqqah yang mu'tadah. Yang tidak menimbulkan kemudaratan ya Nah itu. Kemudian eh, masyakoh safar untuk umroh atau untuk haji. Masyakoh hal yang wajar. Orang safar dari misalkan dari Indonesia ke Saudi menuju ke Mekah. Ya. Safar ada masyakoh. Sama seperti orang mau safar ke misalkan ke Eropa kan gitu. Ada yang ada tugas dari pemerintah atau untuk e, misalkan bisnis ada masyakohnya dan secara umum Rasulullah SAW berkata bahwa safar atau min azab bahwa safar itu adalah bagian daripada azab dan masyakoh-masyakoh yang tadi saya sebutkan ulama bilang adalah al-masyak la athar laha fi isqatil ibadati wa ta'at masyakoh yang tidak berpengaruh yang tidak tidak dengannya menggugurkan ibadah dan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ini masyakoh yang mu'tada Masyakoh yang uh, biasa Ya Nah <clears throat> Kemudian ada masyakoh yang kata ulama Al-masyakoh al-kharijatu anil mu'tad Masyakoh yang keluar dari kebiasaan Dari kesanggupan manusia Ya, dari kesanggupan manusia Nah, masyakoh yang keluar dari eh, kesanggupan eh, manusia ini, ini yang dibahas ya oleh kita. Ya. Jadi masyakoh yang apa sekali lagi yang di luar kesanggupan manusia ini yang kita sedang eh, bahas. Seperti misalkan eh, masyakoh orang sakit kan, orang sakit suruh puasa ya kalau misalkan dia sakit kemudian kalau puasa tambah sakit nah ini ada keringanan dalam Islam ketika orang misalkan tidak sanggup berdiri tidak dipaksa untuk berdiri ya datanglah keringanan Rasul SAW berkata, Salli qa'iman fa'illam tastati' faqa'idan fa'illam tastati' fa'ala janbin. Salat dalam keadaan berdiri, kalau berdiri kalau tidak bisa, dalam keadaan duduk. Kalau nggak bisa apa? Sambil berbaring. Orang yang misalkan eh, berbaring, sakit keras, ya kan? Disuruh berdiri? Maka tidak, ya, tidak disuruh berdiri. Hmm? Di situ dia boleh berbaring. Lihat indahnya Islam, ya indahnya Islam dan keagungan agama Islam yang masya Allah ini. Nah ini, jadi bisa dilihat lagi tentang jenis-jenis masyakoh Pak siapa Abu Mizan ya. Eh, itu sudah kita bahas Abu Mizan dan bahwa kalau ada buku kaidah praktis memahami fikih Islam itu bisa dilihat sebentar halaman eh, dari halaman 65 ya dari halaman 65 sampai 6 7. Bahkan di sini eh, Ustadz menyebutkan tiga hal ya, masyakoh yang di luar kemampuan manusia yang tidak ada dalam syariat Islam, kemudian masyakoh yang biasa, kemudian masyakoh yang berat yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Ini ya. Dan di buku yang lain ulama menyebutkan dua ya masyakoh yang tadi masyakoh yang masih bisa dilakukan oleh manusia, kemudian masukkan yang di luar kemampuan manusia, kemudian dibagi masukkan yang di luar kemampuan manusia dibagi ada masyakoh azimah fadihah, ada masyakoh khafifah, ada masyakoh yang antara azimah dan khafifah. Ya. Tapi secara umum seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah Jazakallah khair atas penjelasannya demikian Abu Mijan di Pondok kopi dan kita angkat selanjutnya pertanyaan via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang eh, sama disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fikum ya Ustaz. barakallah. Uh, eh, saya memiliki anak uh, kecil yang belum balik hmm. dan terkadang buang air kecil di kasur saat hmm. Sulit bagi saya untuk mencuci hmm. kasur tersebut tentunya. Apakah dalam kaidah ini bisa hmm. diterapkan hanya sebatas dilapisi atau dijemur? Jazakallah khair. Iya. Baik, eh, bisa dilapisi dan bisa dijemur. Ya. Selama kering. Nah, itu. Jadi jadi bisa dilapisi dengan plastik nah. atau yang tidak apa namanya dia langsung ke apa eh, sumur eh, kasur ya hmm. eh, itu bisa Allah alam nah. dan apabila ada masih ada bekas-bekasnya ketika itu sudah hmm. lama dan ada bekas-bekas yang eh, noda-nodanya apakah itu berpengaruh tidak ya. selama kering Baik. selama kering kan dijemur kan eh, enam ya asal dijemur Jazakallah khair demikian oh, iya. pendengar dan Bapak Misa bertanya. Kecuali kalau gini, ada bekasnya, misalkan bekas kotoran. Eh, nah. Kemudian antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Eh. Ini kata Syekh Samin, antum menyentuhnya dalam keadaan basah. Tapi kalau antum sentuhnya dalam keadaan kering dan dia kering, maka tidak berpengaruh. Nah. Tapi saat ketika salah satunya basah, ini berpengaruh itu najis itu. Iya. Allah alam isab. khair kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam hal kesulitan mendatangkan kemudahan. Iya. Bagaimana dalam hal ketika kita dalam keadaan sakit, bolehkah kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan? Ah, misalnya memakan sesuatu yang haram. khair. Tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Ya. Karena uh, syariat memerintahkan atau Islam memerintahkan untuk berobat dan tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram ya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram Allah alam soal ya baik sekolah khair kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pendengar kita ketika seorang yang sakit dan sudah uh, berusia lanjut dia hmm. tidak bisa melaksanakan ibadah salat sebagaimana uh, kondisinya ketika sehat atau ketika masih muda apakah ada rukhsah atau keringanan dalam agama uh, bagi dia untuk hmm. uh, meninggalkan salatnya Ustaz iya jazakallah khair baik wa antum kadzalik tadi kita jelaskan tentang syarat-syarat masakoh ya pertama terima kasih atas soalnya ya. Uh, di hari ini kita jelaskan tentang syarat-syarat masyakoh yang bisa mendatangkan kemudahan. Syarat yang paling penting yang tadi saya sebutkan adalah syarat yang pertama, ya, di mana ulama berkata Allah tusadima al masyakotu nassan syar'iyyan, hmm. ya, di mana bahwa masyakohnya itu tidak bertabrakan, tidak bertentangan dengan nas syar'i. Dengan nas nas syar'i. Kalau masyakoh itu bertentangan dengan nas syar'i, maka tidak di tidak diambil itu masyakoh. Ya tidak boleh. Ya. Seperti eh, dicontohkan tadi ya, seperti misalkan seseorang ya kan tiap hari buang air seni. Ya dan dalam Islam air seni itu hukumnya najis ya kan jangan sampai kita berkata ah karena susah nih buang air seni terus nggak apa-apa deh kena baju juga kemudian sholat pakai air eh, eh yang kena air seni ya ini tidak tidak dibenarkan tidak dibenarkan karena apa bertentangan dengan nas eh, syar'i Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat kan, kemudian dilepaskan dua sandalnya karena ada apa? Kotorannya. Nah ini, nah ini. Sama dengan contoh ini bisa kita ambil banyak contoh ya. Contohnya tadi masalah orang yang sakit. Right? Kan? Syariat Islam, Islam tidak menggugurkan sholat dalam keadaan apapun. Ya, sholat tetap dilakukan Lihat bagaimana Rasulullah SAW berkata Soli qa'iman Solat dalam keadaan berdiri Fa'illam tastati' Faqa'idan Kalau tidak sanggup, duduk Fa'illam tastati' fa'ala janwin Kalau tidak sanggup, maka eh, Kalau tidak sanggup duduk, berbaring Kalau tidak sanggup duduk, apa? Berbaring uh, Lihat Di sini Kita mengetahui Dari apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masyakohnya itu ya masyakoh sakit tidak menggugurkan sholat ya tetap sholat tapi sesuai dengan dengan kemampuan itu ya nah kalau misalkan berbaring pun tidak bisa ya maka dengan isyarat isyarat tapi tidak meninggalkan sholat ya tidak meninggalkan sholat ya jadi jangan sampai masyakohnya bertabrakan dengan apa tadi? Nas dengan nas syar'i. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa kita tidak boleh menentukan ini masyakoh atau tidak dengan hawa nafsu. Ya, ini nasihat dari ulama nih. Ya, tidak boleh dengan hawa nafsu. Tapi dengan kaidah-kaidah yang dibangun di atas dalil-dalil tadi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kan dalam surah Al-Mu'minun, "Walau ittaba'ul walau al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Seandainya al-haq ini mengikuti hawa nafsu mereka, yakni manusia, niscaya akan jadi rusak langit dan bumi dan penghuninya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Iya, satu lagi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan fatwa ulama yang tadi Ustaz sempat jelaskan ketika iya. ada dua fatwa ulama kemudian hmm. kita mengambil salah satunya. Iya. Uh, dan kita ambil yang kita anggap ringan Ustaz. Yang menjadi hmm. pertanyaan hmm. batasan apa bahwa kita tidak mengambil uh, hmm. fatwa-fatwa uh, yang memang meringankan atau mencari keringanan para ula, fatwa ulama. Sekolah. Iya batasannya tadi batasannya hadis Aisyah tadi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipilih ya, dipilihkan tentang dua hal ya dua hal Rasul memilih yang aisarohwa yang paling ringan ya malam yakun isman selama tidak ada hubungannya dengan apa dosa tapi kalau misalkan ada hubungannya dengan dosa Rasul orang yang uh, nabi yang paling jauh dari itu ya Nah, kondisi tadi kita lihat ada dua ulama, dua-duanya ilmunya sepadan, ya kan? Dua-duanya layak berfatwa. Dari sisi agamanya, ketaatannya sama. Kan tidak tahu, ulama itu tidak menfatwakan sesuatu yang sesat, ya. Ulama yang benar nih, bukan ulama-ulamaan ya. Ulama yang benar ahlul, ahlul, ahlul fatwa yang eh, taqi, yang takwa. Menghadapi dua hal ini kita ambil yang paling mudahnya. Kita ambil yang paling mudahnya. Ya. Ini sesuai dengan kaidah ini dan sesuai dengan ruh dari syariat. Ruh dari syariat. Ya. Ini yang diinginkan dari contoh yang disebut oleh Syekh Utsaimin tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita gini. <clears throat> jangan sampai kita gini eh, jangan sampai ada kita mengambil ya fatwa dari dua orang satu ulama satu bukan ulama misalkan ya eh, tentunya kita ambil yang mana yang ulama kan gitu yang bukan ulama memudahkan misalkan anda ah, bisa ya atau misal gini ada majelis ulama memfatwakan tentang jenis e, bumbu tertentu misalkan di masa lalu ya jenis bumbu tertentu mengandung babi dihukumi haram sama majlis ulama ada seseorang dianggap kiai ya besar ya mengatakan halal tidak haram mudah kan itu ya Karena apa alasannya? Kalau yang pertama ulama, ulama alasannya adalah Al-Quran dan Sunnah terus disampaikan. Kalau yang ini, ya mengatakan kalau diharamkan nanti pabriknya tutup. Kalau pabriknya tutup, nanti banyak yang tidak kerja. Nah, ya, bagi kita pilih yang mana? Pilih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kalau ini, ya tidak. Pilih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena jelas-jelas fatwa yang ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksud saya begitu ya. Jadi um, dua ulama itu ulama yang sepadan. Betul-betul pertama betul-betul ulama, betul-betul ulama dan sepadan, ilmunya sepadan, ketakwaannya sepadan, agamanya sepadan dan dua-duanya layak berfatwa. Karena ada yang layak berfatwa dan yang tidak layak berfatwa tentunya. Ya. Nah, ini. Jadi kita pilih yang mana? Pilih yang mudah ketika salah satunya berat, salah satunya mudah. Ambil yang mudah. Kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya tadi, misalkan satu pakai ilmu, satu nggak pakai ilmu, anda yang nggak pakai ilmu nggak dianggap. Satu berdasarkan Quran dan Sunnah, satu nggak berdasarkan Quran dan Sunnah, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tidak dianggap sama sekali, tidak dianggap walaupun keluar dari siapapun. Nah ini, ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, sel selama tidak bertentangan dengan nasar syar'i. Nah, saya ini ada yang dianggap ulama uh, e, warok kan bisa jadi terjatuh kan? Ada ulama yang terpeleset misalkan. E, fatwanya e, menyelisihi misalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kita ambil tidak? Tidak ambil. Kita lihat menyelisih tidak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu. Jadi kembali ke masalah syaratnya tadi kan. Oleh karena itu saya perhatikan syarat ini penting. Oleh karena itu dalam per hari ini saya jelaskan tentang sedikit tentang e, syarat-syarat uh, al-masyaqqatu al-jalibah litaisir. Syarat-syarat sesuatu yang dianggap berat yang bisa mendatangkan kemudahan tersebut. Ya. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua. Wallahu a'lam Nah. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya dan ini menjadi e, pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dalam pembahasan kaidah-kaidah fikih sebagai khitam saya silakan. Baik. Nah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan satu kaidah ini. Kaidah al-masyaqqatu tajribu taisir kaidah eh, ya, yang besar yang ketiga dan insyaallah taala kita akan melanjutkannya dalam cabang-cabang kaidah ini ya dan pembahasan kaidah ini eh, sangat bermanfaat untuk kita karena banyak sekali contoh-contoh penerapan ya supaya kita sekali lagi tidak menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dinasihat oleh para ulama ya. Karena kalau kita tidak dibangun di atas ilmu dalam ucapan dan dalam e, tingkah laku kita dalam ke, eh, amalan kita sehari-hari ini akan mendatangkan bencana buat kita bisa juga bencana buat keluarga bisa bencana buat umat wallahualam oleh karena itu e, marilah terus kita telabul ilmi belajar ilmu dan kita terus uh, bersabar di dalamnya kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan Wallahu a'lam bishawab.